lana bihi واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين صلى الله يتقبل منا ببركة الفاتحة take this Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, yang kami cintai dan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan guru kita semua yang mulia Buya Yahya beserta keluarga yang kami hormati para alim ulama, para habai, para kiai, para asatid dan asatidah dan yang kami hormati pula para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi keistiqomahan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dan seperti biasa di malam Sabtu Sabtu malam Ahad ini uh, secara rutin mengkaji kitab Minhajul Abidin bersama guru kita yang mulia. Namun mungkin untuk malam hari ini sebagaimana yang kita kutip bersama bahwa guru kita yang mulia Buya Yahya Mifairus dan jamaah yang lainnya masih melaksanakan umroh masih melaksanakan ibadah umroh dan insya Allah untuk pengajian rutin kita pada malam hari ini akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ja'far At-Toyar dan sebelumnya nanti juga akan diawali dulu dengan mukadimah dari Fadlatul Syekh Profesor Dr. Murad Mahmud Haidar namun sambil menunggu kedatangan guru kita Profesor Dr. Murad Mahmud Haidar alangkah lebih baiknya kita awal dulu dengan pembacaan sholawat اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على المختار من مضاري والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيد قد نشروا يا رب صل على المختار من مضاري والأنبياء وجميع الرسل ذكروا وجهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله أو قد نصروا يا رب صل على المختار من مضاري والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا يا رب صل على المختار من مضاري والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون رايا نشرها العطر يا رب صل على المختار من مضاري والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا يا رب صل على المختار من مضاري والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا قاتا بعبق المسك زكيا من طيبها رجل رضوان ينتشر يا رب صل على المختار من مضاري والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا Alhamdulillah guru kita semua Fadlatul Syekh Profesor Dr. Murad Mahmud Haidar telah hadir tengah-tengah kita semua. Namun sebelum itu mari sama-sama kita kirimkan Fatihah khusus buat guru kita yang mulia Buya dan Umi dan jamaah yang lainnya yang sedang melaksanakan ibadah umroh mudah-mudahan beliau dan para jamaah umrohnya diterima oleh Allah dijadikan umroh yang makbulah insyaallah subhanahu wa ta'ala ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk penerjemah kali ini insyaallah yang akan menerjemahkan yaitu Al Mukarram Al Ustaz Ahmad Muhammad. Kepada guru kita semua, Fadlus Syekh Murad Mahmud Haidar, فعليه فليتفضل عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الخلق والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah beliau guru kita semua Syekh Murad membuka tausiahnya dengan mengucap bismillah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikut-pengikutnya dan semua orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لعلهم يعني يرفعون لك صوت هذه السماعة حتى أو أنت ترفع لا هم يرفعون لك الصوت حتى إيش يعني ارفعوا له الصوت حتى حتى يستطيع الناس أن يسمعوا نعم نعم اليوم إن شاء الله تعالى سندرس موضوعا من الموضوعات المهمة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بها الإنسان إذا كان يبحث عن الربح في الدنيا مشتغلين بالتجارة الناس الذين يتاجرون ويشتغلون بالتجارة في الأموال ربما يتاجر في السيارات يتاجر في الأسمنت يتاجر في الحديد يتاجر في الملابس كل هؤلاء يبحثون عن الربح ولو أن إنسانا يتاجر في سلعة ويعرف أنها لا تربح فإنه لا شك سيمتنع عن الاشتغال بها إذا كان الإنسان يبحث عن الربح ويتاجر في بضاعة وهذه البضاعة لا تربح يعني لا تكسب فإنه سيمتنع عن التجارة فيها ويبحث عن غيرها يكسب منها أموال هذا في الدنيا لكن موضوع حديثنا اليوم هو عن التجارة مع الله في الآخرة كيف نتاجر مع الله في الدار الآخرة يقول Alhamdulillah Insyaallah pada malam hari ini Beliau, guru kita semua Syekh Murad akan membahas Suatu pembahasan yang sangat penting Yang seperti orang ketika mereka itu bekerja untuk mencari dunia, mereka untuk mencari dunia tersebut sangat semangat. Begitu juga, akan tapi yang kita bahas ini adalah untuk bekerja mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari dunia, kita sangat semangat untuk mencari dunia tersebut. Bahkan di antara kita bahkan di antara kita semua ketika mencari dunia lupa waktu karena mengetahui apa? Karena mengetahui hasil atau keuntungan dari dunia tersebut. Akan tapi yang kita bahas pada malam ini beliau akan membahas bukan untuk bekerja untuk dunia ataupun bekerja untuk dunia kita akan tapi yang kita bahas adalah tentang bekerja pada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari akhirat. كيف نتاجر مع الله هذا هو عنوان حلقتنا اليوم يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الصف في الآيات رقم عشرة وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشر أربع آيات من سورة الصف فيها كل الخير فيها كل الخير يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية العاشرة من سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب لا تتعجل أنا سأقول لك الآيات واحدة واحدة نعم. يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يعني يا من تؤمنون بالله ورسوله هل أدلكم على تجارة مع الله تتاجر مع الله لا تتاجر مع الناس وإنما أنا سأدلك على تجارة مع الله تنجيك من عذاب الآخرة الآخرة فيها عذاب شديد ويوم الآخرة يوم القيامة هذا يوم مجموع له الناس ويوم مشهود يوم صعب يوم القيامة هذا يوم صعب فيه توزن الأعمال وفيه يحاسب الناس على ما قدموا من أعمال إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا فالقرآن يعرض علينا ويقول يا أيها الذين آمنوا برسول الله وبالله عز وجل هل أدلكم على طريق ينجيكم من عذاب الله يوم القيامة تريدون طريقا ينجيكم من عذاب الله يوم القيامة Kemudian bagaimana cara kita bekerja pada Allah Subhanahu wa taala mencari akhirat, mencari pahala dalam surat Shaf ayat 10, 11, 12, 13 menjelaskan bagaimana seorang hamba untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat tersebut menjelaskan bagaimana cara seorang hamba untuk bekerja pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena azab di akhirat sangatlah pedih, karena hari di akhirat sangatlah susah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat Quran bagaimana seorang hamba tersebut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang bisa yang bisa untuk menyelamatkan hamba tersebut dari azab yang sangat pedih tersebut. Yang pertama dalam ayat tersebut dikatakan yu'minu billahi wa rasulih. Kita harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena hal tersebutlah yang bisa menyelamatkan kita dari hadap azab akhirat tersebut. di tafsir أسباب النزول للإمام الواحدي أسباب النزول أسباب نزول آيات القرآن الكريم للإمام الواحدي يقول الإمام الواحدي رحمه الله سبب نزول هذه الآية ما أخرجه آه، الإمام الترمذي في سننه والدارمي <clears throat> إمام الترمذي في سنن الترمذي والدارمي أيضا في سننه عن عبد الله بن سلام سيدنا عبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود ولكن يعني كان عالما كبيرا من علماء اليهود وأنعم الله عليه عز وجل بأن دخل في الإسلام وصار من آه، أحبار هذه الأمة من علماء أمة الإسلام آه، آه، بعد أن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آه، عبد الله بن سلام عن سبب نزول هذه الآية هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يقول اجتمعنا ذات يوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدارسنا أي الأعمال عند الله أفضل ندخل بها الجنة يعني عبد الله بن سلام يحكي يقول نحن كنا نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتدارس في القرآن فسألنا ايش الأعمال ما هي الأعمال التي نعملها ندخل بها الجنة وتنجينا من النار يوم القيامة قال فنزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Kemudian sebab turunnya ayat ini karena semua ayat Quran mempunyai sebab tuzul atau sebab turunnya ayat tersebut diriwayatkan oleh Imam menurut Imam Imam Wahidi seperti yang diriwayatkan oleh Imam Darimi sama sama Imam Tirmidzi dengan Imam Darimi beliau meriwayatkan dari eh, dari sahabat Abdullah bin Salam yang sahabat Abdullah bin Salam tersebut sedulunya sebelum beliau masuk Islam beliau seorang Yahudi akan tapi ketika beliau masuk Islam beliau menjadi seorang ulama yang sangat terkenal ketika itu beliau meriwayatkan dalam hadis tersebut tentang sabab nuzul sabab turunnya ayat tersebut dalam suatu hadis beliau pernah berkata ketika kami bertumbuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kami berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kami saling bertanya maka kami saling bertanya ayul amal ini dakhilul jannah perbuatan apa pekerjaan apa yang sehingga kami seandainya mengerjakan perbuatan tersebut maka kami akan masuk surga dan menyelamatkan kami dari neraka maka ketika juga turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin min adzab tunjikum min adzabin alim وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر عباده الذين يسألون عن الطريق إلى الجنة أين الطريق إلى الجنة أين كيف نصل إلى الجنة كيف ننجو من عذاب الله يوم القيامة كيف ننجو من النار يوم القيامة فالله عز وجل يعد لهم الأسباب رقم واحد تؤمنون بالله ورسوله الإيمان بالله ورسوله الإيمان ليس أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه كلمة يقولها كل إنسان كل المسلمين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن الإيمان شيء آخر الإيمان أن ينعقد قلبك على وحدانية الله عز وجل تشهد بقلبك بعد اللسان أنه لا إله مع الله في ملكه وهذا ينطبق على كل الأفعال التي تجري لك في حياتك إذا أصبت بمصيبة لا تضجر ولا تظن أبدا أن أحدا هو الذي تسبب لك في هذه المصيبة لا لأن هذا يتنافى مع الإيمان بالله إن وقعت بك مصيبة من المصائب لا تظن أن فلان هو الذي تسبب في هذه المصيبة لا الذي أراد لك هذا هو الله سبحانه وتعالى إن أصابك خير أيضا ونزلت بك نعمة لا تقل فلان هو الذي أنعم علي بهذه النعمة لا إنما الذي أنعم عليك بهذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى إذا الإيمان معناه أن تعلم أن كل قدر في هذه الحياة هو بإرادة الله وحده لا شريك له عرفت يا شيخ طيب Kemudian dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimana cara seorang hamba untuk bertijarah bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama adalah al-imanu billahi wa rasulih. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan arti iman tersebut adalah ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah saja, Bukannya itu akan tapi arti iman sesungguhnya adalah kita meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan keyakinan tersebut dalam pekerjaan kita setiap harinya. Misal, Syekh menjelaskan seandainya kita mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu musibah, maka janganlah kita berkata bahwa sesungguhnya kita mendapatkan musibah tersebut gara-gara fulan itu. Atau ketika kita mendapatkan suatu nikmat, Jangan kita katakan bahwa sungguhnya kita mendapatkan nikmat tersebut gara-gara fulan itu. Akan tapi ketahuilah kita mendapatkan nikmat atau musibah tersebut itu aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti iman yang sungguhnya adalah kita mempercayai bahwa sesungguhnya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Idzan iman billah iman bi kulli ma yajri fi hadhihi al-hayah min al-khair wa min asy-syarr. إيمان بكل ما يحدث في هذه الحياة من خير أو شر هذا هو الإيمان بالله وإيمان برسوله تؤمنون بالله ورسوله الإيمان برسوله يقتضي محبته صلى الله عليه وسلم إيمانك برسول الله يقتضي أن تحب رسول الله وكيف تحب رسول الله كيف كيف أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أن تتبع سنته تنظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كيف كان يمسح على رأس اليتيم كيف كان يكرم المساكين كيف كان يفشي السلام ويبتسم في وجه من عرف ومن لم يعرف هذا هو رسول الله إذا إيمانك برسول الله هو اتباع سنته يتمثل في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa sesungguhnya semua kejelekan, semua kenikmatan ataupun kejelekan yang itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yaitu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita harus cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan, kemudian beliau mendefinisikan bagaimana cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kita harus mengerjakan semua sunnah-sunnahnya. Ketika kita mengetahui bahwa sungguhnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sangat banyak, termasuk salah satunya sholat-sholat sunnah Nabi Muhammad, maka kita harus mengerjakan sholat-sholat tersebut. Begitu bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya anak yatim, kita harus mengerjakan yang mengerjakan hal tersebut karena itu termasuk adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sunnah iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hakikinya atau hakikatnya adalah mengikuti semua apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم رقم ثلاثة قلنا واحد الإيمان بالله اثنين الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الجهاد في سبيل الله ليس معناه محاربة الأعداء أو محاربة الكفار فقط بل يشمل كل أنواع الجهاد في هذه الحياة إقامة المستشفيات التي يعالج فيها الضعفاء من المرضى إقامة مجالس التعليم في بلد كبلد كأندونيسيا هذه بلد لا تعرف اللغة العربية وإقامة معاهد التعليم فيها أيضا جهاد في سبيل الله معاهد تعليم اللغة العربية هنا معاهد دراسة الشريعة هنا أيضا هذا من قبيل الجهاد في سبيل الله إذا الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد مع الكفار ويشمل كل الأعمال الصالحة من إقامة المستشفيات وتمهيد الجسور تمهيد الطرق للناس إذا تمهد الطريق للناس وتجعل الناس يمشون فيه يبتعدون عن الأمطار وعن كذا وعن كذا هذا أيضا جهاد في سبيل الله إذا تجعل سهم للفقراء جمعيات آه، تنفق على الفقراء وعلى المساكين ومعاهد يتربى فيها الفقراء والمساكين والأرامل وما إلى ذلك هذا أيضا من الجهاد في سبيل الله عز وجل إذا كلمة الجهاد كلمة عامة تشمل كل وجوه البر والخير هذا هو الجهاد جهاد كلمة عامة تشمل كل وجوه البر والخير Kemudian poin yang ketiga yaitu pekerjaan seandainya orang seorang hamba ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita harus berjihad dengan harta-harta kita dan tenaga-tenaga kita. Termasuk yang dimaksud jihad di sini adalah bukan hanya berperang melawan kawan kafir Quraisy, akan tapi termasuk jihad tersebut adalah hadirnya kita di majelis ini, membangunnya kita rumah-rumah sakit, membangunnya kita pondok-pondok pesantren sehingga dari pondok-pondok pesantren tersebut muncullah seorang seorang ulama yang sangat bisa mengagungkan agama-agama Islam. Jadi kalimat jihad tersebut bukan hanya mencakup peperangan saja, akan tapi mencakup segala hal dari kebaikan. Maka ketahuilah jihad tersebut bukan untuk peperangan akan tapi mencakup segala hal kebaikan. الجزاء ماذا هذه التجارة مع الله أنت أعطيت ماذا رأس المال أي تاجر يتاجر لابد أن يكون عنده رأس مال رأس مالك إيش ما هو رأس مالك تؤمن بالله وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وتجاهد في سبيل الله بمالك ونفسك هذا هو رأس المال طيب ما هو الربح الذي ستربحه ما هو الجزاء الذي سيعود عليك من ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى رقم واحد يغفر لكم ذنوبكم كل ذنوبك التي فعلتها كل الخطايا التي ارتكبتها كل المعاصي التي بدرت منك كل هذه المعاصي كل السيئات كل الخطايا كل الذنوب تغفر لك يغفر لكم ذنوبكم هذا رقم واحد يغفر لكم ذنوبكم كل خطاياكم يغفرها الله عز وجل رقم اثنين يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رقم اثنين دخول الجنة رقم ثلاثة ومساكن طيبة في جنات عدن يعني لا تدخل الجنة فقط بل تسكن في أعلى درجات الجنة مساكن طيبة في جنات عدن يعني في جنات الإقامة يقال عدن فلان بالمكان يعني طالت إقامته فيه والمعنى أن الله عز وجل يجعل لكم إقامة دائمة في دار الخلود ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم رقم ثلاثة ذلك الفوز العظيم يعني واحد ها يغفر لكم ذنوبكم اثنين ها يدخلكم جنات ها تجري من تحتها الأنهار ثلاثة ومساكن طيبة في جنات عدن أربعة وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب يعني إذا أنتم تحاربون أعداءكم الذين يحاربون الإسلام من أعداء الإسلام إذا أخلص المسلمون مع الله وتاجروا مع الله فإن الله ينصرهم عليه أهو الوعد هذا في القرآن وأخرى يعني يزدكم في الدنيا هذا هو جزاء الآخرة ثلاثة في الآخرة وواحدة في الدنيا وأخرى تحبونها يعني أنتم تحبون الدنيا وتحبون آه، آه، الفائدة والثواب في دار الدنيا وأخرى تحبونها نصر من الله ينصركم الله على أعدائكم ينصركم الله على من يعاديكم في دار الدنيا نصر من الله وفتح قريب أي فتح مكة وقال العلماء الفتح هو دخول الناس في دين الله أفواجا الفتح هذا إن الناس يدخلون في دين الإسلام وفتح قريب وبشر المؤمنين هذا هو الثواب الذي أعده الله عز وجل لعباده الذين يتاجرون معه في دار الدنيا وفي دار الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kemudian Beliau menjelaskan bahwa sungguhnya setiap berdagang itu pasti mempunyai hasil. Maka begitu juga seandainya kita bertijarah atau berdagang pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hasilnya tersebut. Dan modal dari berdagang pada Allah Subhanahu wa taala adalah tiga hal tersebut. Tiga hal yang telah disebutkan oleh Syekh tadi yang menukil dari Al-Qur'an, yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman pada Rasulullah, yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum maka setiap tijarah tersebut, setiap perdagangan tersebut pasti mendapatkan hasil dan dari hasil tersebut dan dari hasil tijarahnya kita atau perdagangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Beliau menyebutkan di sana dalam empat hal seandainya kita berdagang pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berdagang pada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan empat hal. Yang pertama adalah yaghfir lakum dzunubakum, itu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita berdagang pada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hasil perdagangan kita yang kedua adalah yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha anhar dimasukkannya kita ke dalam surga-surga yang di dalamnya adalah di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kemudian bukan hanya dimasukkannya kita dalam surga akan tapi Allah Subhanahu wa taala seandainya kita berdagang pada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan keuntungan yang keempat adalah adalah derajat yang sangat tinggi di di dalam surga tersebut. Ya, kemudian yang yang terakhir adalah mendapatkannya kita adalah pertolongan mendapatkannya kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian fathun qarib dan arti fathun di sini adalah yang ada yang mengatakan bahwa sungguhnya fathun di sini adalah fathu Makkah itu bebasnya orang ke, terbebasnya Mekah dari orang-orang kafir Quraisy akan tapi sebagian ulama mengatakan al-fathu di sini adalah artinya adalah masuknya seorang hamba kepada agama Islam ya. mungkin نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير من الذي سيأتي الشيخ جعفر أتى أي وأستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله Terima kasih kami aturkan kepada guru kita semua Fadatul Syekh Profesor Dr. Murad Mahmud Haidar dan kepada Al Mukarram Al Ustaz Ahmad Muhammad mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya langsung saja mari sama-sama kita simak dan dengarkan pengajian uh, eh, rutin kita yaitu kajian kitab Minhajul Abidin yang akan dipimpin langsung oleh Al Mukarram Al Ustaz Ja'far Atayar kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan.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 Wabil khusus guru kita semuanya Buya Yahya yang saat ini melakukan umrah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima umroh beliau dan kita yang hadir pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan umroh dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kami muliakan guru kita Syekhona Al-Profesor Al profesor al Dr. Syekh Murad Al-Hasani Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga kita bisa mengambil manfaat yang lebih banyak dari beliau. Kemudian yang ketiga kalinya kita bacakan Fatihah kepada guru kita Mujaddidul Ummah, orang alim di zaman sekarang, ahli tafsir, ahli faqih, al asharil madhabi yang telah meninggal, asy-syahid, asy-syekh Muhammad Said bin Ramadan Al-Budi al fatiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binati Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu Allah subhanahu wa ta'ala yarhamhu wa yadkhul jannata ya Allah wa yaqbal Allah ila hadin ya nusallu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatiha Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyid Al-Profesor Dr. Murad tentang hari kiamat, tentang kesiapan kita dengan hari kiamat. Ini mengingatkan kita apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat beliau di saat beliau mengingatkan para sahabat-sahabat beliau tentang dasarnya hari kiamat sebagaimana yang diriwayatkan oleh ahlul hadis ahli sirah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dasarnya hari kiamat di depan para pembesar-pembesar sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar. Mereka pun menangis dan diam bahkan Sayyidina Abu Bakar berkata, sungguh ayam yang ada di depanku ini lebih mulia dari aku. Kalau ayam mati urusannya selesai, tapi kalau aku akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang dasarnya hari kiamat ada orang Badui. Kalau sekarang di Indonesia adalah orang desa yang jauh dari kota. Orang Badui bertanya, mengangkat tangannya, tidak sadar mengangkat tangannya lalu berkata, Ya Rasulullah, mata saya kapan hari kiamat itu ya Rasulullah. Lalu, lalu Rasulullah menoleh menyangka bahwa sahabat ini mempunyai kesiapan yang penuh telah mempersiapkan diri untuk hari kiamat Rasulullah berkata mata mada a'dad balisaah apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat ini sahabat ini makin takut makin bergetar kemudian berkata ya Rasulullah maka gara-gara itu ya Rasulullah aku bertanya kepadamu karena aku belum mempersiapkan diri ya Rasulullah akan tetapi aku hanya memiliki yang satu pemilikan yang satu yang aku andalkan ya Rasulullah yaitu mahabbatuk kecintaanku kepadamu ya Rasulullah lalu Rasulullah berkata innamal mar'u yuksharu ma'aman ahab sesungguhnya seseorang itu akan digiring di hadapan Allah nanti bersama orang yang dicintai Artinya apa kalau sahabat ini mempunyai kecintaan yang dalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ibadahnya sunnah, ibadah sunnahnya kurang, sholat <clears throat> tahajudnya kurang, akan tetapi memiliki kecintaan yang dalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh majelis ini adalah mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keutamaan-keutamaan majelis yang seperti ini dalam dunia yang nyata, maka tidak ada satupun di antara kita yang terlambat untuk menghadiri majelis ini. Bahkan mereka akan datang tepat waktu, datang di awal waktu, dan akan membawa anak-anak kita, akan membawa saudara-saudara kita, akan membawa tetangga-tetangga kita untuk hadir di majelis ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keutamaan-keutamaan majelis ini dalam bentuk yang nyata. Akan tetapi ketahuilah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan secara nyata tentang keutamaan-keutamaan majelis ini. Itu supaya apa? Supaya nampak mana hamba-hamba Allah yang senang dengan majelis ini, yang senang dengan duduk dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa majelis yang seperti ini adalah majelis yang menyuburkan hati yang gersang. Hati yang gesang itu akan disuburkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu ada di majelis ini. Disuburkan dengan menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada di majelis ini. Disuburkan dengan apa? Dengan mengingat sejarah kekasih-kekasih Allah khususnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu ada di majelis ini. Akan tetapi yang dipikirkan oleh kita semuanya adalah hanya sekedar apa yang kita pandang. Yang kita pikirkan adalah kehidupan dunia sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Murad tadi, yang kita pikirkan adalah kehidupan dunia. Artinya apa? Di saat kita melihat anak-anak kita, maka yang terlintas di dalam hati kita itu apa? kapan anakku menjadi dokter tapi tidak berpikir apakah menjadi dokter yang soleh. Menjadi dokter adalah sangat mulia. Apakah akan tetapi, apakah di dalam hati kita pernah berpikir menjadi dokter yang soleh, menjadi dokter yang bermanfaat kepada umat Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi insinyur, tapi insinyur yang mempunyai pendidikan agama yang cukup, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala apakah ada dalam hati kita ini atau hanya sekedar kehidupan dunia yang kita pikirkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis yang mulia ini kita akan teruskan dengan kajian-kajian bacaan yang telah kita baca pada pembahasan yang lalu. Yang mana pada pembahasan yang lalu tentang al-ghibah tentang mengguncing hukum daripada mengguncing pada pembahasan yang lalu telah disebutkan definisi daripada mengguncing dan ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengguncing Kemudian juga mayoritas ulama mengatakan bahwa mengguncing itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala Sampai kita pembahasan ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang menjadikan kita mengguncing pada kesempatan yang lalu kita sebutkan satu hal. Padahal ada delapan hal sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala al-muallifu rahimallahu taala ila an qala ولقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقطع لسانك an hamalatil qur'ani wa tullabil ilmi wa la tumazzikil nasa bilisanika fatumazzikaka kilabun nar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika memberikan nasihat kepada alimul ummah orang yang alim di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, orang faqih. Sebab kalau kita membaca dalam Kutubus Sirah Mu'ad bin Jabal adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul futiyah, ahlul fatwa, ahlul fatwa yang menjadi patokan yang menjadi patokan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah hukum fikih. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal Iqta' lisanaka an hamalatil Qur'an Wahai Mu'ad Putus lisanmu Dari mengguncing orang-orang yang membawa Al-Quran Orang-orang yang menghafal Al-Quran Artinya apa? Jangan engkau menyakiti orang-orang yang menghafal Al-Quran Jangan engkau menghuncing orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jangan engkau menjelekan orang-orang yang menghafal Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu bil ilm Orang-orang yang mencari ilmu juga kamu, jangan kau guncing, jangan bilang orang itu tidak ada faedahnya. Buat apa mencari ilmu? Tapi ujung-ujungnya juga, ujung-ujungnya juga jadi orang tidak benar. Itu termasuk mengguncing. Kalau tulabul ilm saja tidak boleh, bagaimana kita mengguncing para ulama kita? Bagaimana kita mengadu domba para ulama kita? umpamanya kita dekat dengan salah satu ulama kita ta'assuf kita fanatik dengan salah satu ulama akhirnya apa kita mengadu domba kita bilang ulama si fulan itu bilang kepada Pak Kiai bilang seperti ini bilang seperti akhirnya apa akhirnya sang Kiai ini pun marah terputuslah silaturahim Nah ini orang yang seperti ini akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi jangan sampai kita menggunting para ulama-ulama Allah. Jangan sampai kita menjadikan ulama-ulama Allah itu pecah. Akan tetapi bagaimana yang terbaik? Kita persatukan ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya mereka bersatu untuk membela, untuk mempertahankan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, orang yang sering mengadu domba para ulama-ulama Allah, maka hidupnya di dunia dan di akhirat tidak akan selamat dan tidak akan bahagia. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mencari ilmu saja kita tidak boleh mengguncingnya. Kita tidak boleh menyakitinya bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam satu ketika beliau berkata Ainu tulabal ilmi walau biqalamin maksur. Tolonglah orang-orang yang mencari ilmu meskipun dengan pena yang terputus. Ini menunjukkan bahwa orang yang mencari ilmu itu sangat mulia. Orang yang mencari ilmu kedudukannya sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada para-para santri, kepada tulabul ilm. Sungguh mereka itu lebih mulia, sungguh mereka itu lebih agung derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menghormatinya. Sebab apa? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari, إن الله لا يقطع العلم انتزاء ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم وفي رواية حتى لا يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفطوا بغير علم فضلوا وأضلوا yang artinya innallaha la yaqbidul ilman tiza'an sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil ilmu yang ada di muka bumi ini yang diberikan kepada wali-wali Allah yang diberikan kepada para ulama-ulama Allah itu diambil secara langsung begitu saja tidak walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu Allah itu dengan mengambil para ulama-ulama Allah kalau ulama Allah sudah tidak ada, hatta la alimun sampai tidak ada di satu sampai di dunia ini tidak ada satupun orang yang alim apa yang terjadi ittakhadanna nasuru juhalan maka para manusia akan menjadikan orang-orang bodoh itu sebagai pimpinan akan menjadikan orang-orang yang tidak berilmu itu sebagai rujukan sebagai rujukan fa'aftau bi ghairi ilmun maka mereka itu akan berikan fatwa dengan tanpa ilmu fadallu wa adallu akhirnya sesat dan menyesatkan kalau kita mengetahui bahwa ilmu orang-orang alim itu adalah sagaknya dunia ini maka jangan sampai kita menyakiti orang-orang alim jangan sampai kita mengadu domba orang-orang alim Jangan sampai kita mengadu domba para kiai-kiai yang hasilnya bersatu kita adu domba hasilnya apa? Pecah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini dilarang di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah pekerjaan setan. Jadi pekerjaan setan apa? Mengadu domba antara para ulama, mencaci maki para ulama. Itu asalnya kenapa? Sanah mencaci maki si fulan, fulan mencaci maki si fulan. Kenapa? Karena di bawahnya itu banyak orang-orang yang menjadikan mereka itu mencaci maki. Ini yang dilarang dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya? Wala tumazikin nas. Jangan engkau merobek-robek manusia bilisanika. Jangan engkau menjadikan manusia itu saling mencaci maki antara mereka saling menggunjing antara mereka, saling menghina antara mereka, saling benci membenci antara mereka. Fatu mazikoka bikila bunar maka anjing-anjing yang ada di api neraka akan merobek-robek badanmu ini adalah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mengatakan itu bukan dari hawa nafsunya, akan tetapi dari wahyu yang turun. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul itu pasti terjadi. Fatu mazikokah akan merobek-robek kilabun nar anjing-anjing yang ada di api neraka merobek-robek jasad-jasadmu karena karena engkau menghuncing, karena engkau menjadikan ulama tidak bersatu lagi, karena engkau menjadikan para ulama saling memfitnah antara satu dengan lainnya. Karena engkau menyakiti orang-orang yang mencari ilmu, karena engkau menyakiti manusia-manusia. Jadi dosanya orang menyakiti ini sangat besar. Jadi Kadang-kadang kita berpikir yang penting kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melakukan solat, yang penting kita mengeluarkan zakat, tapi kita tidak berpikir apakah pernahkah kita koreksi lisan kita? Pernahkah kita koreksi lidah kita? Ini yang tidak kita pikir. Yang kita pikir apa? Sejauh mana solat kita dengan Allah? Sejauh mana zakat kita? sejauh mana hubungan kita dengan Allah, tapi kita tidak pernah berpikir apa yang dilakukan oleh lisan kita. Dan ketahuilah, banyak hamba-hamba Allah yang mana di dunia itu ahli ibadah, ahli ibadah. Bahkan kalau tetangga-tetangganya itu mengatakan itu termasuk ahli surga akan tetapi di hadapan Allah orang tersebut adalah orang yang hina dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? karena di dunianya tidak pernah menjaga lisannya. Dan ini banyak sekali. Dan ini banyak sekali yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasulullah mengingatkan kepada mereka tentang dasarnya lesan, maka sahabat-sahabat pun menangis. Kenapa? Karena tidak mungkin menjaga lisan-lisan mereka tidak heran kalau para sahabat-sahabat Rasulullah itu meletakkan batu di lisan mereka takut keluar kalimat yang menjadikan Allah itu murka. Tapi pernahkah kita berpikir di saat kita bicara, pernahkah kita berpikir apakah yang kita ucapkan ini menyakitkan tetangga kita? Apakah yang kita ucapkan ini menjadikan Allah murka? Apakah yang kita ucapkan ini menyakitkan tetangga kita? Apakah yang kita ucapkan ini menjadikan orang lain tersakiti? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Maka wali-wali Allah diangkat derajatnya oleh Allah itu bukan banyak beribadah. Kalau orang beribadah bisa. Sholat 100 rakaat, 2 rakaat bisa. Akan tetapi kalau urusan dengan hati, urusan dengan menjaga lisan ini sangat sulit. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya lisan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah, kita melakukan ibadah 60 tahun. Ini bisa hilang dalam waktu satu menit karena apa? Karena lisan kita. Kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan sodako, miliar, dua miliar, tiga miliar, empat miliar. Akan tetapi ini tidak ada harganya, ini hilang begitu saja karena apa karena lisan kita. Maka perlu ilmu lisan ini perlu. Dan yang paling dasar adalah masalah riba. Kemarin saya sebutkan penyebab-penyebab riba apa? Karena kita ada rasa amarah kepada seseorang, kemudian dengan amarah itu akhirnya apa? Muncullah kata-kata dari mulut kita yang isinya menggunjing orang lain. Kemudian yang kedua Al Imamul Ghazali menyebutkan di antara penyebab riba, penyebab riba adalah karena apa? Karena kita memuji orang lain akan tetapi bukan tujuannya memuji tapi menghasut orang lain. Menghasut orang lain. Jadi di antara penyebab-penyebab ghibah adalah hasut adalah hasut. Sebab apa kita hasut pada orang kita bilang orang itu lu, si fulan itu kaya. Banyak sodakonya. Tapi setelah itu apa? Akan tetapi banyak juga melakukan kemaksiatan. Nah ini apa? Pertama kali memuji. Akan tetapi setelah itu apa? Menjelekkan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Didasari dengan rasa hasut. Maka para ulama mengatakan al hasudulayasud sesungguhnya hasud itu orang yang hasud itu tidak akan memimpin. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya sifat hasud yang memunculkan guncingan ini hilang dari diri kita? Kita harus tahu bahwa sifat ini adalah sifat yang jelek dan sifat yang tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang menjadikan Allah itu murka. Kita harus tahu itu. Kemudian yang ketiga adalah ayastash'ira min insanin annahu yaqsiduhu. Yang ketiga adalah kita merasa ada orang lain ingin menjelekkan kita. Sebelum sebelum terungkap, sebelum terungkap apa? Kita menjelekkan orang tersebut tersebut. Ada orang lain mengatakan si fulan itu kita dengar bahwa si fulan ini akan menjelekkan kita. Si fulan ini banyak salahnya. Nah, sebelum orang lain mendengar pertama kali yang kita lakukan apa? Kita jelekkan orang itu dan ini termasuk ribah, termasuk menggunting dan ketahuilah bahwa kemurkaan Allah itu lebih dahsyat daripada kemurkaan manusia. Kalau orang lain mengetahui kejelekan kita dan menggunjing kita, menjelekkan kita, itu tidak ada harganya dibandingkan dibandingkan kemurkaan Allah. Kalau kita menggunjing orang tersebut, Allah akan murka. Lebih besar mana? Lebih bahaya mana antara murka Allah dengan murka manusia? Pasti murka Allah itu lebih dasar daripada murka manusia. Sehingga apa? Kalau ada orang menjelekkan kita, biarin aja kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah itu memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Jangan sampai kita berusaha untuk apa? Untuk menjelekkan orang tersebut. Jangan sampai. Sebab apa? Kalau kita menjelekkan orang tersebut masuk kategori apa? Ribah, mengguncing orang tersebut dan ini menjadikan Allah murka. Biarin dia mengguncing kita. Sebab apa? Hanya murka murkanya manusia, tidak ada tidak ada apa-apanya dibandingkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah murka sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi itu apa? Allah akan mengirim anjing-anjing, mengirim makhluk-makhluk Allah di hari kiamat nanti untuk merobek-robek kita. Itu murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau murka manusia biasa. Kemudian yang keempat penyebab daripada ghibah adalah karena apa? Karena kita ini mengutamakan teman, gak enak sama teman. Karena apa? Karena teman ini bermusuhan dengan si fulan, kemudian menggunjing si fulan, kalau saya tidak ikut-ikutan, saya tidak enak dengan teman saya ini. Akhirnya apa? Ikut riba, ikut menggunjing, ikut duduk di majelis yang menggunjing kepada orang lain dan ini adalah sebab-sebab menggunting dan ketahuilah bahwa majelis itu ada majelis su, majelis yang jelek, majelis yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama Para ulama menasihati kita kalau ada majelis yang mana isinya adalah mengguncing orang lain. Apa? Jangan sampai kita dekat-dekat keluar saja. Keluar saja. Kita diam tapi kita mendengar. Di saat kita diam di majelis itu ada guncingan-guncingan, ada ada sesuatu yang menjelekkan teman-teman kita, kita diam tapi kita mendengar itu termasuk riba. Maka sebaiknya bagaimana kita keluar dari majelis itu. Sebab kalau kita ikut-ikutan berarti apa? Kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gak enak sama teman. Dan jangan sampai kita apa? Kita mengorbankan diri kita tapi setelah itu kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan demi teman, tapi setelah itu kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik adalah teman yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, teman yang menjadikan temannya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik teman. Kemudian yang kelima adalah di antara penyebab riba adalah seseorang mengangkat dirinya sendiri. Saya ini adalah orang alim, tapi si fulan itu adalah bodoh. Ini yang ada amrodul kul penyakit-penyakit hati. Karena bangga dirinya menjadi orang alim, karena bangga dirinya menjadi pemimpin yang akhirnya apa? Mengangkat dirinya sendiri, membanggakan diri sendiri yang akibatnya apa? Menjelekkan orang lain. Orang si fulan itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Ini termasuk sifat. Termasuk dosa besar yang tidak kita sadar, yang tidak kita sadari. Yang ke tujuh, yang keenam, yang ke, yang ke, yang keenam atau yang ketujuh adalah kita main-main. Kita tertawa-tawa. Kita tidak sadar keluar dari mulut kita sambil tertawa-tawa. Ah, tadi malam si fulan itu minum minum homer. Ah, tadi malam si fulan itu main-main dengan perempuan. Nah, ini ghibah. Kita tidak sadar, kita mengucapkan dalam bentuk tertawa-tawa tidak sadar akan tetapi keluar dari lisan kita ini sesuatu yang menjadikan Allah itu murka. Kita tidak ada niat. Akan tetapi karena kita tidak bisa mengendalikan lisan kita, kalau kita ini termasuk hamba Allah yang dicintai, maka kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sif dari gunjingan-gunjingan itu sendiri. Makanya habaib guru-guru kita menasihati kita apa supaya memperbanyak doa ya satiral hal ustur halana bisitrikal jamil ya Allah zat yang menutupi segala aib tutuplah aibku dengan penutup yang baik di dunia dan di akhirat ini kita sering dinasihatin oleh guru-guru kita untuk membaca doa kita supaya apa supaya Allah itu menutupi aib-aib kita di dunia dan di di akhirat Apalagi di akhirat Allah menutupi aib kita sehingga apa? Tidak nampak di hadapan para malaikat-malaikat sehingga apa? Semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya satirul hal, ustur halana bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah. Kemudian yang terakhir adalah menghina. Menghina. Jadi di antara penyebab kita melakukan riba adalah apa? Karena menghina ah si fulan itu tidak tahu apa-apa. Si fulan itu orang miskin. Si fulan itu tidak mempunyai apa-apa menghina. Nah, ini kita tidak sadar. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah riba yang menjadikan Allah itu murka, yang menjadikan kita nanti dirobek-robek oleh makhluk-makhluk Allah di hari kiamat nanti. Padahal kita mengucapkan hanya dengan cara mudah. Orang itu bodoh, orang itu tidak punya, orang itu miskin, orang itu fakir, orang itu hina. Coba bayangkan, tidak ada artinya kalimat-kalimat, hanya beberapa kalimat, tapi itu menjadikan kita ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jadi delapan inilah penyebab-penyebab kita menggunjing orang lain dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari sifat riba. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menghilangkan sifat riba itu sendiri? Maka para ulama menjelaskan supaya kita bisa menjauhi sifat riba, kita harus tahu bahwa riba itu adalah dosa besar dan ancamannya adalah neraka. Bukan dosa kecil, tapi riba itu adalah dosa besar. Kedudukannya seperti apa? Seperti zina. Zina itu dosa, besar, riba juga dosa besar. Maka kalau kita tahu bahwa riba itu dosa besar, bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan sifat riba itu sebagaimana apa? Seperti seseorang memakan daging saudara sendiri. Itu adalah riba. Kemudian bahayanya bahayanya sangat bahaya sekali. Sebab apa? Sebab Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka gara-gara apa? gara-gara kita menggunjing orang lain. Jadi kita harus tahu penyebab-penyebab riba tadi saya terangkan kemudian bagaimana untuk menghilangkannya kita harus tahu menghilangkannya yaitu dengan cara yaitu kita harus paham bahwa riba itu menjadikan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan riba itu menjadikan kita dimasuki oleh Allah ke dalam neraka. Kalau seperti itu, kita akan bisa menghilangkan sifat riba, yaitu guncingan sifat mengguncing orang lain di dalam diri kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, demikian pemaparan uh, dari guru kita Ustaz Jafar Atoyar dan selanjutnya langsung saja kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya langsung baik itu seputar pembahasan yang sedang dibahas maupun di luar materi kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Ada nggak dari bapak-bapak? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Cara meminta maaf kepada orang tua yang sudah. Sekian bila kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kalau misalnya dalam sebuah kantor ada kejadian, ada kasus sih, terus memberikan keterangan atau memberikan informasi sejelas-jelasnya atau mungkin melaporkan kondisi ada penyimpangan penyelewengan, apakah termasuk ghibah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu kita cukupkan dua pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita Ustaz Ja'far Atoyar dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Cara untuk meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kepada, kepada kedua orang tua. Bahkan Allah di dalam ayat Al-Qur'an berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengomentari pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana, kemudian berbaiklah kepada orang tua. Wala taqul uffin, jangan kau katakan kalimat uff kepada orang tua dan ketahuilah doa yang paling ijabah yang paling dikabulkan adalah doanya orang tua. Maka saat ini adalah andaran guru-guru kita. Jadi kalau orang kalau guru kita Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharun bilang, kalau kamu ingin hajat kamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang kamu minta doanya adalah orang tua. Kamu harus bilang kepada orang tua kamu, Wahai ibuku doakan, doakan saya karena doakan kami karena kami punya hajat seperti ini seperti ini. Jadi itu adalah doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paling mudah sebenarnya kita ini. Jadi berbahagialah yang punya orang tua. Sebab apa? Kalau ada hajat kita minta kepada orang tua untuk berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Kita tidak termasuk anak yang durhaka kepada orang tua, orang tua. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di saat orang tua kita telah meninggal. Para ulama menyebutkan diantaranya adalah kita ziarah kubur berdoa untuk orang tua kita. Berdoa untuk orang tua kita yang pertama, yang kedua adalah memperbaiki hubungan-hubungan orang tua kita. Orang tua kita punya teman, orang tua kita punya apa namanya orang-orang yang dicintai kita sambung hubungan itu nah meminta maaf bagaimana ya kita doakan kepada kepada kita doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memang sadar sadar kadang-kadang kita ini tidak sadar di saat waktu hidup kita tidak sadar akan tetapi di saat meninggal baru kita sadar bagaimana kita tetap berbaik berbakti kepada orang tua kita yaitu dengan cara apa? Memperbanyak ziarah ke kubur orang tua kita sambil kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kepada orang tua kita. Kalau umpamanya kita punya uang kita sodakokan. Yang mana pahalanya ini disampaikan kepada orang tua kita. Sebab para ulama sepakat kalau sodako itu sampai pahalanya kepada mayit. Sodakotin jariatin Kemudian awaladin soleh atau anak yang soleh yang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini ini pasti sampai pahalanya kepada mai, kepada mayit, kepada orang tua kita yang telah meninggal. Dan insya Allah kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berbakti kepada orang tua, yaitu sering mendoakan kepada orang tua, memberikan sodakoh kepada orang lain yang mana pahalanya itu diberikan kepada orang tua kita, Kemudian yang ketiga menyambung silaturahim kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita atau yang dicintai oleh orang tua kita. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian yang kedua adalah dalam kantor umpamanya ada kasus pencurian, kemudian kita memberikan keterangan. Bolehkah? Apakah tidak masuk kategori riba? Satu ketika ada seseorang di zaman Sayyidina Umar. Ada seseorang di zaman Sayyidina Umar. Yang mana orang ini apa? Ingin mengetahui kejelekan-kejelekan umat umat Islam. Jadi mengetahui kejelekan-kejelekan sahabat-sahabat akhirnya apa? Setelah mengetahuinya itu lalu diberitahukan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar marah. Sebab apa? Sebab bukan tugas kita untuk mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Tapi tugas kita apa? kita berdoa semoga Allah itu mengampuni dosa-dosa teman kita. Nah, bagaimana dalam satu kasus umpamanya ada pencurian, kemudian kita diminta keterangan, bolehkah kita memberikan keterangan? Boleh itu bukan masuk kategori riba. Jadi para ulama menjelaskan kita boleh riba dalam beberapa hal, di antaranya apa? Di antaranya masalah urusan kawin. Itu tidak apa-apa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada manfaatnya, ada masalahnya Sebab kalau tidak kita ungkap, maka akan terjadi pencurian lagi itu. Perlu kita ungkap. Demi apa? Untuk maslahah. Maka para ulama memperbolehkan. Jadi riba itu diperbolehkan kalau ada masalah. Umpamanya di antara lagi juga kalau ada orang yang sering apa? Yang sering minum homer di depan umum, di tempat-tempat umum, dia tidak takut. Nah, bagaimana supaya orang ini berhenti, nggak apa-apa kita riba. Kita sampaikan kepada semua orang supaya untuk orang ini berhenti. Sebab kalau kita beritahu tidak bisa. Kita sudah omong tidak bisa. Kita sudah sampaikan tidak bisa. Caranya supaya bisa bagaimana? Kita beritahu kepada masyarakat bahwa orang ini peminum homer berat. Mengajak orang lain. Nah ini boleh seperti ini. Untuk masalah untuk masalah. Begitu juga kalau kita diminta keterangan ada seseorang yang mencuri, diminta keterangan kapan pencuriannya, berapa uang yang dicuri, kemudian apa namanya menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan itu itu diperbolehkan di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa lil maslahah untuk masalah maslahah akad tapi kalau tidak ada maslahah tujuannya hanya mencari apa kejelekan orang lain ini tidak boleh ini masuk kategori riba masuk kategori menggunjing orang dan orang ini hanya sibuk dengan urusan orang lain tapi lupa dengan dirinya sendiri. Orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kami terangkan tadi. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana ya Allah ampuni kami wali walidina dan kedua orang tua kami ya Allah dan semua umat Islam ya Allah ampuni mereka ya Allah dan yang hadir di majelis ini. Ampuni mereka ya Allah, ampuni ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, berikan mereka ya Allah kemudahan di dalam rezeki ya Allah, berikan mereka kemudahan di dalam rezeki ya Allah. Allah masyarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah. Muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah. Allahumma rizukna mahabbatahu. Ya Allah, berikan kita kami untuk bisa mencintai kekasihmu ya Allah, yaitu محب yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mahabbatahu. Allahumma khsurna ma'a zumrati Sayyidina Muhammad. Kumpulkan kami bersama Rasulullah. Kumpulkan kami bersama kekasihmu ya Allah yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah jangan jadikan hati ini hati yang keras ya Allah. Allahumma wasi' sadrana. Luaskan hati ini ya Allah, lapangkan hati ini ya Allah, lapangkan hati ini ya Allah. Mudahkan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kami sakiti ya Allah. Mudahkan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kami sakiti ya Allah dan mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kami ya Allah. Mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami telah membolimi diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din ya Allah tambahkan iman kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur keberkahan di dalam umur wa sa'atan fil rezeki. Lampangkan rezeki kami ya Allah wasihatan fil jasad dan kesehatan ya Allah berikan kami kesehatan wasihatan fil jasad wasaat fi taubatan qabla al maut taubat sebelum mati ya Allah wa syahadatan indal maut syahadah sebelum mati ya Allah wa syahadatan indal wa maghfiratan ba'dal maut ampunan setelah mati ya Allah wa afwan indal hisab dan ampunan di saat hisab ya Allah ringankan hisab kami ya Allah di hari kiamat nanti ya Allah ringankan hisab kami ya Allah wa amanan minal adab dan selamatkan kami dari dasarnya siksaan api neraka ya Allah dan selamatkan kami dari dasarnya siksaan api neraka ya Allah wa amanan minal adab wa nasiban minal jannati ya Allah wa nasiban minal jannati ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah warzuqna nadhara ila wajikal karim berikan kami untuk bisa melihat wajahmu di hari kiamat nanti ya Allah kumpulkan kami bersama Rasulullah ya Allah kumpulkan kami bersama Rasulullah kumpulkan kami bersama sahabat-sahabat Rasulullah kumpulkan kami bersama wali-wali Allah kumpulkan kami bersama wali-wali Allah Allahumma kti hajatina hajatan fid dunya wal akhirah ya Allah berikan hajat kami ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah Allahumma inni akhafa minka Ya Allah, aku takut kepadamu, ya Allah. Dan takut kepada orang-orang yang takut kepadamu, ya Allah. Dan takut kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu, ya Allah. Allah bihakiman ya khafumik. Dengan haknya orang yang takut, ya Allah. Jagalah kami dari orang-orang yang tidak takut kepadamu, ya Allah. Wabi Muhammadin ukhrusna ba'inikal allati Dan jagalah kami Ya Allah dengan hak Nabi Muhammad jagalah kami ya Allah jagalah kami ya Allah jagalah kami ya Allah dari orang-orang yang zalim ya Allah, dari orang-orang yang zalim ya Allah, dari orang-orang yang zalim yang ingin menyakiti kami ya Allah. Antal qawiyul matin, engkau adalah zat yang kuat ya Allah. Engkau adalah zat yang kuat ya Allah. Allahumma ufir lana. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma stur ahwalana ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah ya satirul hal. Zat yang menutup segala aib ya Allah. Ustur halanah, tutuplah keadaan kami, tutuplah aib kami ya Allah bisitrikal jamil dengan penutupmu yang baik ya Allah fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirah Allah maj'al auladana ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang soleh ya Allah jadikan anak-anak kami anak yang soleh ya Allah anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah jadikan anak ini jadikan anak-anak kami jangan kau jadikan anak-anak kami yang menjadi yang menjadikan belenggu di hari kiamat nanti akan tetapi jadikan anak-anak kami jalan untuk menuju surgamu ya Allah menuju surgamu ya Allah menuju surgamu ya Allah Allahumma ij'al akhira kalamina fid dunya la ilaha illallah jadikan akhir hidup kami ini ditutup dengan kalimat la ilaha illallah tutuplah hidup kami ini dengan kalimat la ilaha illallah Tutuplah hidup kami ini dengan kalimat La ilaha illallah Jagalah mata kami Jagalah kaki kami Jagalah tangan kami Jagalah lisan kami dari perbuatan yang tidak kau Ribahi ya Allah Dari perbuatan zina yang kecil dan kau kecil, yang hina dan kau hinakan ya Allah Rabbana atina fid dunya Hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami haturkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Jafar Atayar atas penjelasannya dan atas jawaban yang telah disampaikannya Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan dengan keberkahan di sini kita diberi kemudahan untuk mengawalkannya dan diberi keistiqomahan pula untuk bisa hadir pada pertemuan yang selanjutnya. Dan kami informasikan juga jangan lupa untuk bisa menghadiri pengajian kitab hadis dan fikih praktis pada